Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd Kau muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musalla al-ikhlas wa rahimani wa rahimakumullah kembali kita lihatkan bahasan tentang tarbiyatul Aulat atau pendidikan anak dari kitab fikih tarbiyatul abna' karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizallahu taala. Kita masih dalam poin pembahasan tentang uh, motivasi atau memotivasi anak dalam kebaikan. Qala musannifu hafizahullahu taala wa nahu dan semisal dengan itu adalah hadis yang diatkan oleh Ibn Abi Syaibah dengan sanad yang sahih dalam kitabnya Al-Musannaf dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Sesungguhnya Umar Sa'ala bertanya kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tentang sesuatu. Qal Fasa'alani kemudian Umar bertanya kepadaku lalu fa'akhbartuhu lalu aku jawab. Faqala kemudian Umar mengatakan, apakah kalian mencelaku? Eh, apakah kalian mencela aku yaitu Umar gara-gara aku mendatangkan Eh, Antak tu bimis lima atabi hadal hulam. Gara-gara kalian eh, melakukan semisal ma'atabihi sekalian bisa mengatakan memberikan jawaban semisal jawaban yang diberikan oleh anak ini. Allah tidak adalah seorang anak lam yastami sawadu atau sudu ra'sihi yang belum sempurna hitamnya rambut kepalanya. Wakana hada min asbab dan ini adalah di antara sebab eh, taufik yang Allah berikan pada Ibnu Abbas dan nubuh atau unggulnya Ibnu Abbas. Fakat nabah maka sungguh dia telah unggul dengan keunggulan yang sangat Ya, mencengangkan. Diatkan oleh Ab Abdullah ibn Ahmad. Ini ya, anaknya Imam Ahmad. Fi zawaid dalam zawaid untuk fadl kitab fadail sahabah. Dari jalur Yazid ibn Arqam. Qal Yazid mengatakan Muawiyah berangkat berhaji dan berangkat bersama Muawiyah ibn Abbas. Maka Muawiyah punya maukibun satu arah-araan dan Ibnu Abbas juga punya arah-araan yang lain. Namun arah-araan Ibnu Abbas adalah arah-araan miman orang yang bertanya kepada beliau tentang fikih. Kalau Muawiyah arah-araan pengawal ya, dan rombongan istana, sedangkan Ibnu Abbas arah-araannya adalah karena kiri dan kanannya dikerumuni oleh banyak orang yang mau bertanya. Wa ingdau dan diatkan juga oleh Abdullah bin Ahmad dari jalur Syaqiq. Qal Syaqiq mengatakan adalah Ibn Abbas ala mausim di musim haji. Beliau bertugas menyampaikan khutbah Arafah. Faftatah lalu beliau membuka surat An-Nur membuka ceramahnya dengan membacakan surat An-Nur. Faja'ala lalu mulailah beliau membaca ayat-ayat di surat An-Nur dan menafsirkannya. Maka ada salah satu orang tua dari Minalhai dari satu kampung mengatakan subhanallah. Mengomentari ceramahnya Ibnu Abbas, subhanallah itu kalaman. Aku belum pernah melihat dan mengetahui satu perkataan Eh, yang keluar dari kepala seseorang yang seandainya didengar oleh orang-orang kafir, contohnya orang Turki yang ketika itu adalah orang-orang kafir, la aslamat kecuali tentu dia akan masuk Islam melebihi perkataan atau kalimat-kalimat ini. Ya, maka ini adalah perkataan yang sangat mengagumkan menunjukkan indahnya Islam. Ya, seandainya orang-orang kafir mendengar ceramahnya Ibnu Abbas, Eh, mendengar dan mengerti apa yang disampaikan oleh Ibn Abbas ketika menafsirkan surat An-Nur, maka itu akan menyebabkan jadi sebab hidayah mereka sehingga mereka masuk Islam. Waing Daud juga dihatkan oleh Abdullah ibn Imam Ahmad dari jalur Mujahid. Mujahid mengatakan adalah Ibn Abbas jika menafsirkan suatu ayat ra'aitu alaihi nuran maka seakan-akan aku lihat cahaya yang ada pada beliau. Bamin hadal bab dan termasuk dalam bab ini adalah memotivasi anak dan mendorong anak untuk melakukan kebaikan. Adalah perbuatan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiallahu anhu bersama anaknya Abdullah bin Umar. Hal itu dalam hadis yang diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari jalur Abdullah bin Umar radhiallahu anhuma beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika bersabda, "Ini ada pohon ya, ada di antara pohon satu pohon yang tidaklah rontok daunnya." Ya, meskipun dia sudah sangat tua, tidak rontok-rontok. Dan sesungguhnya pohon tersebut adalah permisalan seorang muslim. Kemudian Nabi meminta para sahabat untuk menebaknya. Fahadithuni mahiyah Tolong sampaikan padaku pohon apa itu. Fawqaa an-nasu fi syajaril bawadi. Maka orang-orang kemudian menjatuhkan pilihan menyebutkan pohon-pohon yang ada di e, di daerah Badui. Kalau Abdullah Abdullah bin Umar mengatakan sebenarnya terlintas dalam diriku bahasanya adalah nakhlah pohon kurma. Namun aku malu untuk menyampaikannya karena di sana banyak orang-orang tua. Dan Ibnu Umar adalah yang paling belia di antara mereka. Semua kalau dan para sahabat mengatakan hadisna mahia, tolong ceritakan kepada kami wahai Rasulullah apa pohon itu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hian nakhlah dia adalah pohon kurma. Kal maka fadakar tu dalika ku ceritakan isi hatiku Nah, bahasanya tebaan bahasanya ini itu adalah pohon kurma kepada Umar. Kal maka Umar mengatakan, la antakuna kultahiyan nakhla ahabu ilayya min kada wa kada. Seandainya engkau tadi ngomong itu adalah pohon kurma, ngomong di depan Nabi sehingga jab, dan jawabanu dan Nabi benarkan, maka itu lebih aku sukai daripada ini dan itu. Maka Umar memotivasi anaknya, nggak usah malu, Ya, seharusnya engkau ikut ya, ikut ngomong dan ikut ya, menebak. <clears throat> Maka perbuatan Umar di sini yang eh, la antaku nakul tahian nakhlah ahabu ilayya min kada wa ini adalah bentuk motivasi. Motivasi kepada anak untuk dalam hal-hal yang bersifat positif, baik dan manfaat. Ya, catatan kaki. Masalul muslim, pohon korma itu semisal seorang muslim. Para ulama mengatakan pohon korma diserupakan dengan seorang muslim dalam banyaknya kebaikannya. Dan terus menerusnya naungannya. Ya, terus menerus memberikan naungan. Ya, dengan daun-daunnya yang rimbun dan enaknya buahnya wujudihi dan adanya buah tersebut ala dawam sepanjang tahun secara terus menerus ya, fa'innahu maka sesungguhnya pohon korma sejak dia muncul buahnya terus menerus bisa dimakan buahnya sampai dia mati dan kering ya, tidak punya usia produktif ya. Pohon kurma itu ya di sini sampaikan bukanlah pohon yang usia produktifnya 4 tahun atau 5 tahun setelah itu tidak berbuah meskipun dia masih hidup. Namun sejak dia bisa menghasilkan buah maka dia adalah terus produktif sampai mati. Namun setelah dia kering dan mati itu pun masih bisa diambil manfaat. Dan manfaatnya banyak baik dari kayunya, dari daunnya, ataupun dari dahannya. Ya, maka dari uh, eh, yustakmal jazuan maka bisa kemudian dijadikan sebagai potongan-potongan kayu, hatoban sebagai kayu bakar, sebagai tongkat, sebagai mukhasir, tongkat pendek, sebagai tikar, sebagai tali, wal awani dan sebagai wadah. Berbagai jenis wadah dan yang lain. Thumma akhiru syai'in minha, kemudian benda yang paling terakhir dari pohon kurma adalah bijinya. Wa yantafa'u bihi dan bijinya pun tetap bisa diambil manfaatnya alafan sebagai makanan ternak, yaitu makanan lil ibil untuk unta kemudian indahnya tumbuhannya dan bagusnya bentuk buahnya. Maka pohon korma itu seluruhnya manfaat, seluruhnya kebaikan dan keindahan. Maka demikian hendaknya seorang mukmin. Kama anal mu'mina khairun kulluhu dan selainnya seorang mukmin demikian. Sejak dia balik sampai dia mati seluruhnya adalah membuahkan kebaikan. Mingkathrati ta'atihi karena banyaknya ketaatannya. Wa makarimi akhlakihi dan mulianya akhlaknya. Maka muncul kebaikan dari lisannya, dari tangannya, dari kakinya, dari e, matanya dan seterusnya. Waqa'a an-nasu fi sajaril bawati artinya dahabat afkaruhum pergilah pikiran-pikiran dan ide-ide mereka pada pohon-pohon di daerah Badui. Maka masing-masing orang menafsirkan pohon tersebut dengan salah satu pohon di Badui. Wadzahalu dan mereka lupa dan lalai anin nakhlah. Ya, mereka lupa dengan pohon kurma. Ya, maka dari satu sisi di sini kita jumpai uh, sikap Umar dalam mendidik anaknya. Dia bangga kalau anaknya itu bisa menunjukkan prestasi, ya, prestasimu dengan memberikan jawaban yang benar pada saat orang-orang tua itu jawabannya keliru itu satu hal yang sangat membanggakan lebih aku sukai daripada ini dan itu. Nah di sisi yang lain di sini kita jumpai juga adab anak muda. Yaitu adabnya sahabat Abdullah bin Umar. Ya, Dia anak muda berada di tengah-tengah orang-orang yang sepuh Ya, maka beliau memilih diam. Ya, memilih diam. Ya, ketika orang-orang sepuh sudah angkat bicara. Ya, maka anak muda diam. Ya, ini diantara ya, maka di sini kita jumpai adab ya, anak muda di hadapan orang-orang yang lebih senior dalam usianya, dalam usia. Sebagaimana dicontohkan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Kemudian wayam bari dan sepatutnya seorang ayah mengawasi anaknya setelah dimotivasi dan diberi sanjungan. Apakah kemudian suara tasji bentuk-bentuk motivasi dan berbagai macam sanjungan itu mewariskan dan menyebabkan ikedaman ya, maju dalam kebaikan plus diiringi tawaduk dan rasa takut kepada Allah ataukah malah membuahkan kesombongan dan tertipu, tabahian dan membanggakan diri, watatawulan dan sombong terhadap yang lain. Maka indahlah itu diperhatikan dan dicek. Jangan sampai dan motivasinya, motivasi orang tua pada anak itu buahnya adalah kesombongan si anak. Wa lil ibni maka adalah dia suguhkan untuk anaknya daiman selalu an-nafi'al yang manfaat. Yang mendekatkan si anak kepada Allah dan mendekatkan si anak pada kebaikan. Karena fahuna kamil abna maka ada anak yang jika Anda motivasi untuk melakukan kebaikan dengan kata-kata, dengan pemberian atau hadiah, istafadat maka dia mengambil faidah dari hal tersebut, royatul istifadah Benar-benar mengambil faedah. Bisa mendapatkan manfaat dengan manfaat yang maksimal. Namun wasam ma'akhar, namun ada model anak yang lain. Jika engkau sanjung, maka dia akan sombong terhadap ibunya, terhadap saudara laki-laki dan saudara perempuannya, minjarai hadasana sebagai dampak dari sanjungan ini. Maka ada anak yang tidak layak untuk ya, dipuji atau tidak layak untuk sering dipuji. Ya, Karena jika dia sering dipuji dia sombong. Non ada anak yang semakin sering dipuji semakin semangat, semakin e, semakin baik. Maka ini perlu diperhatikan. Ya. Sehingga pujian itu ada bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian wahadi dan berikut ini bentuk-bentuk yang lain dari bentuk-bentuk tasdik, motivasi dan meningkatkan semangat. Tata masal yang tergambar dalam eh, tergambar dalam qadfiqah memberikan PD menanamkan percaya diri dalam hati anak kemudian menyebarluaskan rujulah fihim sikap sebagai laki-laki kedewasaan pada dewasa sebagaimana layaknya laki-laki di tengah-tengah mereka. Wa isyar dan memberitahukan kepada mereka kalau mereka punya hak maka di antara bentuknya adalah mengucapkan salam pada anak ketika berjumpa dengan anak. Di antara bentuknya adalah minta izin pada anak ketika kita mau mengambil sebagian haknya. Dan mendoakannya ketika dia bersin. Kemudian meminta pertimbangan kepadanya dalam hal-hal yang mereka faham dan bisa mereka pikirkan. Dan menghargai pendapat mereka yang tepat. Ide-ide mereka yang bagus dan memberikan pengarahan pada mereka birifkin dengan lembut walinin dan lembut Waqat waradat fi dzalika dan sebenarnya telah terdapat dalam hal ini sejumlah bab min hadil abwabi mayali dari sejumlah bab sebagai mana berikut ini maka di antara bentuk motivasi ya, atau menanamkan percaya diri dan bahasanya dia diakui eksistensinya dan keberadaannya di antara bentuk yang diajarkan adalah mengucapkan salam kepada anak-anak ingdaliqaihim ketika berjumpa dengan mereka. Ini adalah bentuk penghargaan pada anak dan pengakuan terhadap eksistensi anak. Dia tidak merasa ditiadakan. Fafihata maka dalam tindakan ini terdapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam perbuatannya terdapat menyebarkan kebaikan dan cinta, menyebarkan cinta dan cinta. Sebagai sebagaimana dan Nabi alaihi salatu wasallam, maukah kutunjukkan kepada kalian ala syai'in sesuatu. Jika kalian melakukannya maka tom ada kedekatan hati di antara kalian sebab kalau ucapkan salam di antara kalian. dilihatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah. Maka dengan mengucapkan salam pada anak-anak berarti meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan salam pada anak-anak berarti menyebarkan li khuluqin islamiyin akhlak islami yang tinggi dan mulia dan mengucapkan salam pada anak-anak memiliki dampak yang baik dan indah pada jiwa anak dan pada akhlak anak oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya Diatkan Bukhari dan Muslim dari Anas radhiallahu anhu sesungguhnya ya, beliau melewati sejumlah anak-anak kemudian mengucapkan salam pada mereka. Wakal Anas mengatakan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaf'aluhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal itu, yaitu mengucapkan salam pada anak-anak. Maka oleh karena itu selayaknya anak kecil diajari tentang adab salam, diajari bagaimanakah teks bacaan salam dan bagaimanakah menjawab salam. Fayu alam diajari bahasanya yang muda itu mengucapkan salam kepada yang lebih tua jika sama-sama berjumpa di ya, ya, di area-area publik di tengah jalan dan yang lain. Sebagaimana sabda Nabi Ali Shallallahu Wasallam, Yusalimu sahiru alal kabir. Yang muda hendaklah mendahului mengucapkan salam pada yang lebih sepuh. Yang lewat mengucapkan salam pada yang duduk di teras rumah atau semacam itu. Yang sedikit rombongannya sedikit mengucapkan salam pada rombongan yang jumlahnya banyak. Ya, dan Allah Taala berfirman dan jika kalian diberi penghormatan dengan satu penghormatan maka balaslah dengan yang lebih baik atau rutuha atau balas dengan semisal. Ya, maka ucapan salam itu di sana ada penghormatan karena sapaan itu penghormatan. Ya, karena sapaan itu bentuk penghormatan. Kita lewat dan ada orang yang duduk di teras, kemudian kita nyapa, maka itu kita, bentuk kita menghargai dan menghormatinya. Ya, maka ucapan salam adalah sapaan dan sapaan itu penghormatan. Nah, di sisi yang lain dia tidak hanya semata-mata sapaan, namun di sana terdapat namun ada doa yang baik yang tidak ada pada kalimat-kalimat sapaan-sapaan yang lain. Yang tidak ada pada kalimat permisi, ya, derek langkung, dan yang lainnya. Hmm. Inallah kan ala kulli sain hasiba Allah maha menghitung segala sesuatu. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan Allah menciptakan Adam dalam keadaan tinggi badannya 60 hasta. Kemudian Allah berkata kepada Adam, pergilah ucapkanlah salam kepada mereka rombongan malaikat. Dengarkanlah ya, ucapan penghormatan yang akan diberikan oleh mereka. Itulah ucapan penghormatan untukmu dan anak keturunanmu. Maka Adam kemudian mengucapkan Assalamualaikum. Para malaikat mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi Fazadu maka fazaduhu mereka tambahkan dari apa yang diucapkan oleh Eh, Adam warahmatullah. Maka penghormatan seorang muslim atau sapaan seorang muslim adalah ucapan assalamualaikum. Adapun selamat pagi, selamat sore, ya, masaul khair atau masa sa'idah atau bye-bye. Ya, maka itu semua lam tarid bihi sunnatun tidaklah terdapat darinya sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagiannya multakoton diambil dan dipungut minal kufar dari orang-orang kafir. Namun tentang ucapan selamat pagi, selamat sore, selamat malam dan yang lain, uh, yang benar tidaklah terlarang. Kecuali jika dia menggantikan ucapan salam. Kalau dia tidak menggantikan ucapan salam namun tambahan pada ucapan salam hukumnya boleh. Assalamualaikum, kemudian selamat pagi, maka tidak apa-apa. Namun jika dia menggantikan ucapan salam, ucapan salam ditinggalkan, kemudian digantikan dengan kalimat-kalimat tersebut, maka itu yang tidak boleh. Maka salamnya dihilangkan, kemudian diganti selamat malam, nah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau Eh, ya, kalau itu ditambahkan maka yang benar hukumnya boleh. Ya, kalau itu ditambahkan tidak menghilangkan ucapan salam. Cuma ditambahkan pada ucapan salam hukumnya boleh. Kemudian hadza waqad akhraja Abu Daud diatkan Abu dengan sanad yang sahih dari Imran bin Husain beliau mengatakan ada seorang yang datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan assalamualaikum maka Nabi Radda Ali Assalama Nabi jawab ucapan salamnya kemudian orang tersebut duduk kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi kemudian berkomentar sepuluh Kemudian datang orang kedua dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah Nabi jawab Kemudian orang tersebut duduk Dan Nabi komentar 20 dan datang orang yang ketiga dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Nabi jawab dan dia duduk. Kemudian Nabi komentar 30. Maka Assalamualaikum nilai ganjarannya adalah 10 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi 20 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adalah 30 kebaikan. Dan di sini kita jumpai adab sahabat. Mereka duduk setelah dijawab salamnya. Ya. ya. dijawab salamnya ada mereka datang ke majelis Nabi, Nabi sedang duduk dan mereka mengucapkan salam, assalamualaikum. Ketika Nabi jawab waalaikumsalam, barulah dia si orang yang datang ini duduk. Ya, tidak kemudian eh, datang langsung duduk sambil assalamualaikum. Nah, ya, namun datang kemudian salam direspon yang respon ini artinya silahkan bisa ditangkap maknanya silahkan ya, barulah duduk demikian adab sahabat Wali salim dan daklah orang tua mengucapkan salam pada anak-anaknya demikian juga seorang suami pada istrinya ketika masuk rumah demikian juga adalah mereka ajarkan diajarkan pada mereka ucapan salam. Dalil, ucap, uh, dalil tentang mengucapkan salam ketika masuk rumah firman Allah tabaraka wa taala jika kalian masuk rumah maka fasallimu ala anfusikum maka ucapkanlah salam pada diri kalian sendiri. yaitu pada keluarga kalian sendiri sebagai penghormatan dari sisi Allah, keberkahan dan satu hal yang baik. Demikianlah Allah menjelaskan untuk kalian ayat-ayatnya supaya kalian memikirkannya. Kemudian mendoakan bersin anak-anak ketika dia ya, bersin. Makanya ada di antara hak sesama kaum muslimin alaina yang jadi kewajiban kita. Jika mereka memuji Allah ketika bersin. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kalian bersin maka ucapkanlah alhamdulillah. Waliyakul dan daklah merespon saudaranya atau kawannya dengan ucapan yarhamukallah. Faidah qala lau yarhamukallah jika saudaranya mengucapkan yarhamukallah falyakul maka adalah dia katakan yahdikumullah yuslih balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk pada kalian dan memperbaiki keadaan kalian. Demikian adalah hadis yang diatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah radallahu anhu. Maka adalah anak diajari adab bersin. Yaitu jika bersin, ya, memuji atau kemudian memuji Allah. Faidah huwa hamidallah, jika dia telah memuji Allah, maka doakan. Katakanlah kepada anakmu, ya yarhamukallah. Jika dia tidak memuji Allah, jangan doakan dia. Diatkan oleh Bukhari dari Anas radhiallahu anhu, ada dua orang yang bersin di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu uh, mata Nabi doakan salah satu dan Nabi tidak doakan yang lain. Maka yang lain yang tidak didoakan protes dengan mengatakan wahai Rasulullah engkau doakan orang ini dan engkau tidak doakan aku. Maka Nabi mengatakan orang ini memuji Allah dan kamu tidak memuji Allah. Maka ulama berselisih pendapat ketika ada orang yang bersin dan tidak mengucapkan alhamdulillah ulama berselisih pendapat pendapat yang pertama mengatakan orang tersebut diingatkan minta dia untuk mengucapkan alhamdulillah kemudian kita doakan pendapat yang lain mengatakan ketika dia tidak perlu demikian maka nggak usah doakan dan itu sebagai bentuk hukuman sosial untuknya itu diantara bentuk hajar untuk dia karena dia tidak mau memuji Allah mengucapkan alhamdulillah dan hadis yang terakhir kita baca itu menguatkan pendapat yang kedua. Ya, ketika ada orang yang bersin, namun dia tidak memuji Allah, tidak perlu diingatkan. Tidak perlu, pada dasarnya tidak perlu diingatkan. Hmm. Nah, namun wallahu taala a'lam dalam hal ini kecuali dalam bab tarbiyatul aulad. Ya. Eh, penanaman kepada anak untuk untuk punya kebiasaan yang baik dan ya, mengenal adab Islam. Maka di samping diajarkan secara teori sebelum dia bersin untuk mengucapkan alhamdulillah, maka tentu selayaknya pada saat di dataran praktek dia bersin ya, perlu diingatkan disinilah berlaku ucapan alhamdulillah. Kedatangan dilihatkan oleh Muslim dari jalur Abu Burdah Abu Burda mengatakan aku menang Abu Musa. Wawa dan Abu Musa di rumah bintil Fadl ibn Ibad. Lalu aku bersin dan dia tidak mendoakan aku. Namun e, bintul Fadl itu bersin dan dia doakan. Fakal maka Abu Burdah mengatakan, anakmu bersin dan kau tidak uh, eh, anakmu bersin nah, dan tidak memuji nama Allah maka aku tidak doakan. Sedangkan engkau bersin dan memuji Allah maka aku doakan. Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian bersin lalu memuji Allah, doakan dia. Jika dia tidak memuji Allah, maka jangan doakan dia. Dan sedikit melebar berkenaan dengan bersin, biasanya bersin ya, berkaitan erat dengan menguap. Maka ajarilah Aidan juga pada anakmu adab saat menguap. Diatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah radhiallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kal Nabi mengatakan, Sini Allah menyukai bersin dan membenci menguap." Maka jika salah satu kalian bersin dan memuji Allah karena hakon ala kulli muslimin maka menjadi kewajiban setiap muslim yang mendengar ucapan alhamdulillahnya untuk mendoakannya dengan mengucapkan ya yarhamukallah. Ya, hadis ini jadikan dalil ya, eh, dalil pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahasanya ya, mendoakan orang yang bersin yang memuji nama Allah itu hukumnya fardu ain. Ya, karena Nabi mengatakan karena hakkan ala kulli muslimin. Ya, maka menjadi hak yaitu kewajiban eh, kewajiban kulli muslim. Setiap muslim, maka dia fardu ain atas setiap yang mendengar, bukan fardu kifayah. Bukan juga sunnah kifayah. Namun fardu ain karena Nabi katakan ala kulli muslim atas setiap muslim. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Mukbil, dipilih oleh Syekh Ibnu Eh, dan sebelumnya dipilih oleh Ibnul Qayyim. Ini wajibnya fardu ain untuk mendoakan orang yang bersin. Namun dengan bersyarat uh, sami'ahu yang mendengar kalau dia mengucapkan alhamdulillah. Amat ubu adapun menguap maka dia adalah dari setan. Maka jika salah satu kalian menguap maka cegahlah semaksimal yang bisa dia lakukan. Karena jika salah satu kalian menguap, maka setan tertawa. Maka di sini dalil bahasanya setan itu tertawa. Dalam saya Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah satu kalian menguap, maka adalah dia ya, yumsik biyadihi ala fihi. Maka adalah dia tahan tangannya pada mulutnya. Maka adalah dia gunakan tangannya untuk mengendalikan mulutnya. Ya, sehingga mulutnya tidak terbuka karena saat mulutnya terbuka maka setan masuk ke dalam dirinya. Dan di antara bentuk eh, di antara yang diajarkan oleh Islam eh, sebagai bentuk menghargai eksistensi seorang anak adalah isti'dzanu sirar. Minta izin pada anak-anak ketika kita mau mengambil salah satu haknya. Maka ini bentuk pengakuan terhadap keberadaannya. Bahasanya dia tidaklah dianggap, bukanlah kita anggap sebagai satu hal yang tidak ada. Dan kita akui keberadaannya. Fafihada maka dalam perbuatan ini Ish'ar menunjukkan kepada anak-anak kalau kita perhatian dan peduli dengannya. Minahiyah ini di satu sisi, sisi yang lain kita ajarkan kepadanya adab Islam minahiyatil ukhra dari sisi yang lain. Bahasa di antara adab Islam punya orang itu tidak asal diambil. Dan minta izin. Ya, minta izin terlebih dahulu. Jika tidak diizinkan ya sudah. Temannya punya mainan ya maka pingin menggunakannya minta izin. Nggak kemudian asal make. Maka ada dua nilai dalam hal ini. Ya, ada dua manfaat dalam hal ini. Pertama, ini kita tunjukkan pada dia kalau kita memperhatikannya, peduli dengannya. Kemudian yang kedua, ini pengajaran adab kepadanya. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiallahu anhu, Sebenarnya eh, Anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam utia bisyarabin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberi satu wadah berisi minuman. Lalu Nabi meminumnya. Dan di sebelah kanan Nabi ada anak-anak, sebelah kiri orang tua. Maka Nabi berkata pada anak-anak yang ada di sebelah kanan Nabi, apakah engkau izinkan aku untuk memberikan gelas minuman ini pada mereka-mereka yang sudah sepuh-sepuh? Ah, Fakol al ghulam maka anak muda atau anak kecil yang ada di sebelah kanan Nabi mengatakan la, nah, saya tidak mau. Nah, wallahi demi Allah. Aku tidak akan mengutamakan orang lain untuk ya, berkenaan dengan jatahku dari sisamu wahai Nabi ahadan saya tidak akan utamakan siapapun. Fatallahu catatan kaki tallahu ay wada'ahu fi meletakkan di tangannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan gelas minuman tadi di tangan si anak kecil. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta izin, maka ya, harusnya diputar ke kanan. Nabi memutar ke kiri dengan pertimbangan ini ada orang-orang yang lebih sepuh-sepuh. Namun yang punya hak adalah sebelah kanan. Maka Nabi minta izin. Ternyata anaknya tidak mengizinkan, anak kecil tersebut tidak mengizinkan dan Nabi berikan padanya haknya. Maka ini betul-betul minta izin bukan pemberitahuan. Hmm. Minta izin itu bisa diizinkan dan bisa tidak diizinkan. Ini namanya minta izin. Kalau mau diizinkan mau tidak, pokoknya ya e, putusannya demikian, nah itu pemberitahuan. Maka yang Nabi lakukan pada si anak ini betul-betul minta izin. Betul-betul serius minta izin. Dia tidak mengizinkan, ya diserahkan apa yang jadi haknya. Ini pengakuan yang luar biasa terhadap eksistensi seorang anak. Jadi ini menimbul eh, dan pengakuan terhadap keberadaan anak itu menimbulkan dia punya psikotun nafsi, PD. Ini punya kejiwaan yang baik. Lain halnya dengan anak yang hidup di lingkungan yang orang-orang dewasa itu tidak mengakui keberadaannya. Maka nanti tidak akan nakal dan dia akan cari pengakuan eksistensi dirinya di lingkungan-lingkungan yang lain. Kenapa? Karena orang tuanya tidak mengakuinya tidak mengakui dan tidak menghormatinya, tidak menghargai hak-haknya. Ya, oleh karena itu berkenaan dengan mengambil hak orang lain maka sedikit melebar ada pembahasan ya, jika anda ambil secara paksa dari anak itu sesuatu yang mereka mengira itu adalah haknya padahal itu bukan haknya maka jelaskan sebabnya. Jelaskan sebabnya, jelaskan alasannya. Jabran li khawatir. Untuk menambal hatinya. Dan untuk uh, untuk tajiban li nufusihim untuk membuat nyaman jiwanya. Hmm. Maka boleh jadi dia mengambil sesuatu hal yang statusnya itu bukan haknya, itu satu hal yang haram, maka bisa diambil paksa. Boleh diambil paksa, namun tidak cuma hanya direbut begitu saja tanpa dia tahu kenapa itu diambil paksa. Namun jelaskan sebabnya, alasannya. Ini, alasannya ini tidak boleh karena begini-begini dan seterusnya. Ya, maka berikut ini ada kasus Ubay bin Ka'ab. Radullah anhu beliau menarik satu anak muda dari sob di depan. Ketika sholat. Walamma sallama asyab inna sholati. Maka tatkala si anak muda itu telah salam dari sholat. Yaltaf itu ila Ubayin. Dia menoleh ke arahnya Ubay dalam keadaan marah. Maka Ubay kemudian menjelaskan kepadanya sebab perbuatannya. Dan bahasanya itu adalah pesan Nabi saw pada mereka supaya ada di belakang imam saat sholat. Berikut ini hadisnya. Diatkan oleh Nasai. Dari jalur Kais ibn Ibad. Dia mengatakan, Bainama ana fil masjid. Saat aku berada di masjid, yaitu di sop yang depan, tiba-tiba ada orang dari belakangku yang menarikku dengan kuat. Fa nahani maka dia menyingkirkanku. Wa qama setelah itu dia mengambil posisiku. Fa wallahi ma aqaltu salati. Maka demi Allah selama salat aku tidak memikirkan salatku. Nah. nah Fa wallahi ma aqaltu salati. Nah, maka eh, selama empat rakaat sholat aku tidak mikirkan belas sholatku. Kupikirkan marahku. Ya. Falaman sarofa maka tatkala ya, telah uh, selesai sholat faida ternyata yang narik tadi adalah Ubay bin Kaab sahabat Nabi. Fakal lalu Ubay mengatakan, wahai anak muda, la yasu'akallahu, semoga Allah tidaklah menimpakan kejelekan untukmu. Catatan kaki, doaun doa supaya Allah memberikan aman kepadanya dari kejelekan. Inna ini adalah wasiat dan pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kami supaya kami ada nalihi di dekat Nabi. Ya, maka di sini ya, ketika mengecewakan yang junior, yang lebih muda, maka tidak hanya melakukan tindakan yang membuat dia kecewa, namun berikan penjelasan alasan argumen kenapa demikian dengan tujuan jebral khawatir untuk menambal kesedihannya kesusahan hatinya dan membuat dia uh, bisa mengkondisikan diri semula sedih kemudian susah kemudian jadi happy happy saja kemudian nyaman nyaman saja kemudian di sini kita jumpai pelajaran ya, bahasanya khusuk dalam sholat itu tidak wajib Nah, ma wallahi ma tu salati. Ya, aku tidak memikirkan salatku. Ya, namun dan orang ini tidak mengulang salatnya. Ya, atau kemudian ya, dia juga uh, ya, Uba juga tidak mengatakan engkau perlu mengulang salatmu. Atau hal-hal semacam itu. Maka ini menunjukkan bahasanya orang itu tidak memikirkan solat itu tidak membatalkan sholatnya. Atau sebelumnya tadi ada catatan kaki yang belum terbaca. Yaitu di halaman sebelumnya diatkan oleh ketika mengomentari hadis Nabi minta izin pada anak-anak. Wakat wakat yang Tirmidzi diiratkan oleh Tirmidzi dan Ahmad dari jalur Ali ibn Zaid dari Umar dan ini adalah Umar ibn Harmalah dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, aku masuk menemui Rasulullah SAW. saya dan Khalid bin Walid masuk di rumahnya Maimunah. Nah, maka anak kecilnya berarti Ibnu Abbas. Fajaatna maka Maimunah kemudian menyuguhkan untuk kami satu wadah isinya susu. Rasulullah SAW meminumnya. Aku ada di sebelah kanan Nabi dan Khalid ada di sebelah kiri Nabi. Faqala lahu lalu Nabi berkata kepadanya kepada Ibn Abbas, Asyurbatulaka, Hak minum setelahnya adalah dirimu. Jika engkau mau, akan aku utamakan minuman itu untuk Khalid. Lalu Fakultu Ibn Abbas mengatakan, aku tidak akan melebih mengutamakan sisa minummu ya, ahadan pada seseorang ya, yang lain. Pada siapapun. Ya, maka di sini kita jumpai yang dimaksud dengan syekh yang ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim, orang tua itu adalah Khalid ibn Walid dan yang dimaksud dengan al hulam adalah Ibnu Abbas. Ini adalah kejadian di rumah Maimunah. Dan yang dimaksud dengan minuman adalah susu. Kemudian wahada Abu Musa al-Asari. Dan berikut ini Abu Musa al-Azhari, dia tidak mendoakan orang yang bersin, karena dia tidak mengucapkan Alhamdulillah. Dan dia, dia jelaskan sebab kenapa tidak mendoakannya. Yaitu orang yang bersin tersebut tidak memuji Allah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan, jika salah satu kalian bersin lalu memuji Allah, doakan dia. Jika dia tidak memuji Allah, maka jangan doakan dia. Demikian juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memegangi tangan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang mau memegang makanan maka ditahan dan dipegangi. Dan Nabi menjelaskan sebab kenapa Nabi pegangi dan Nabi angkat tangan keduanya dari makanan. Nabi bukan hanya megangi dan melarang dia dengan bahasa tindakan melarang dia untuk makan. Namun Nabi jelaskan, yaitu tangan setan bersama tangan keduanya. Karena keduanya makan, mau makan tanpa menyebut nama Allah. Diatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Hudzaifah radhiallahu anhu, kami idha hadorna jika kami hadir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ya, menghadiri satu acara makan maka kami tidaklah meletakkan tangan-tangan kami di makanan, artinya memulai makan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulainya dengan meletakkan tangannya di makanan tersebut. Ya, di sini terdapat adab Nabi, ada para sahabat ketika makan bareng dengan orang yang dihormati karena dia orang yang berilmu, karena dia uh, orang tua dan yang lain ketika ada acara makan. Ya maka hendaknya ya, dia utamakan orang yang punya kelebihan. Ya, dia minta belialah yang memulainya terlebih dahulu baru kemudian kita di belakangnya. Demikian ada para sahabat. Ketika makan bareng dengan orang yang ya, memiliki kelebihan dari sisi ilmu, dari sisi usia atau yang lain. Maka dia utamakan beliau kita belakangan. Jangan anak muda yang habiskan duluan. Nah, Nah, terus yang tua dapat sisanya ternyata tidak bersisa. Nah. Wa inna nama ma'ahu dan kami hadir maaf bersama Nabi marotan satu ketika dalam satu acara makan. Datanglah e, anak kecil perempuan seakan-akan dia didorong. Hmm catatan kaki seakan-akan ada sesuatu yang mendorong anak perempuan ini dan itu karena cepatnya dia datang dan langsung ambil makanan. fadhahabat maka anak uh, anak perempuan ini eh, dia mau meletakkan tangannya di makanan. Rasulullah memegangi tangannya. Lalu datanglah seorang laki-laki Arab Arabi Arab Badui. Seakan-akan dia terdorong. Nabi pun pegang tangannya. Nah, setelah itu Nabi jelaskan. Kenapa tidak boleh makan? kenapa tangannya dipegangi dan dilarang makan padahal itu haknya ya, padahal mereka semuanya punya hak dalam makanan ini karena ini memang disediakan untuk semuanya yang hadir yang ada lalu Nabi jelaskan ya setan itu menghalalkan makanan kalian yang tidak disebutkan nama Allah padanya dan sesungguhnya setan datang dengan bihadi jariyah dengan anak perempuan ini untuk menghalalkan makanan yaitu menikmati makanan biha lewat anak perempuan ini maka aku pegang tangannya dan setan datang dengan orang Arab Badu ini, laki-laki Arab Badu ini untuk meng, e, dia gunakan sebagai alat untuk menghalalkan dan menikmati makanan. aku pegang tangannya. Maka demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, senyata tangan, inna yada senyata tangannya setan, itu ada di tanganku bersama tangan anak perempuan ini. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya jin atau setan itu punya tangan dan dia bisa menikmati ikut menikmati satu makanan melalui orang-orang yang ikut makan tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi tidak hanya melarang namun Nabi memberikan alasan. Nabi memberikan argumen kenapa tidak boleh langsung makan. Bismillah dulu. Nih. Iya. Demikian juga tatkala Nabi mengeluarkan korma dari mulutnya Al Hasan Nabi jelaskan sebabnya. Itu bahasanya keluarga Muhammad tidak memakan sedekah. Dia kalau Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu. Al Hasan bin Ali mengambil satu butir korma sedekah dan dia letakkan di mulutnya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kih kih irmi biha buang korma tersebut. Tidakkah engkau tahu bahasanya kita tidak memakan sedekah? Diatkan oleh Muslim. Kemudian dalam lafadz Bukhari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangkan pada Rasul buah yaitu buah kurma. Ketika panennya pohon kurma, siram panen. Fayaji Uha di pitamrotin, maka ada satu orang yang datang dengan kurma dan ini datang dengan kurma yang lain sehingga jadilah satu tumpuan kurma. Maka mulailah Hasan dan Husain e, bermain dengan kurma-kurma tersebut. Ya, ketika main Nabi bolehkan. Eh, mainan-mainan boleh jadi dilempar-lempar atau yang lain. Ketika itu masih Nabi bolehkan. Namun tatkala salah satu dari Al Hasan dan Al Husain yaitu mengambil satu butir, satu butir kurma lalu meletakkan di mulutnya maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memandanginya. Fa'akhojaha min fihi lalu Nabi mengeluarkan butir kurma tadi dari mulutnya. Mulut cucunya dan Nabi mengatakan tidakkah engkau tahu bahasanya keluarga Muhammad tidak memakan sedekah. Demikian juga Ibrahim Al-Khalil tatkala punya keinginan untuk menyembelih anaknya Ismail. Nabi jelaskan, maka beliau jelaskan sebabnya. Alasannya, wa anakku sini aku melihat dalam mimpi, aku menyembelihmu. Maka lihatlah apa pendapatmu. Maka Ibrahim Bayana menjelaskan pada Ismail, anaknya yang masih belia, illah sebab dan alasan kenapa al-iqdam melangkah atau maju untuk menyembelihnya yaitu pastinya wahyu Allah Allah memberikan wahyu kepadanya bidalika untuk melakukan hal tersebut ya, maka pola pendidikan yang Nabi ajarkan dan yang dicontohkan adalah pola pendidikan argumentatif bukan otoriter dan didaktor pokoknya anak harus demikian tanpa dia tahu kenapa harus demikian Pokoknya harus demikian, pokoknya tidak boleh demikian. Tanpa dia tahu kenapa tidak boleh demikian. Maka kecenderungan, e, maka sifat dari pendidikan, edukasi yang Nabi contohkan kepada ya, Nabi contohkan adalah e, pendidikan argumentatif. Ya, dilarang ada alasannya dan disampaikan alasannya, ditanamkan apa yang jadi alasan. Tidak semata-mata tidak boleh